Pilih mana? Kaya tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Tapi nggak ada pilihan ketiga dan tidak usah maksa. Sukses tapi nggak bahagia. Atau bahagia tapi nggak sukses. Kaya tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Karena Anda kesulitan memilih dan pasti memilih yang ketiga, maka Allah tidak memberikan pilihan pada kita kecuali yang ketiga. Kaya, sukses, bahagia. Masya Allah. Itu falah namanya dalam bahasa Arab. Falah. Ini yang keberapa tadi? Kelima. Saking pentingnya yang kelima ini, lima kali minimal diperdengarkan di telinga kita. Lima kali sebelum kita sholat. Oleh muadzin. Setelah hayya ala sholat, apa? Hayya ala falah. Ayo sholat. Ya Allah untuk apa sholat? Hayya ala falah. Kamu belum sukses? Datang ke sini. Saya pemilik kesuksesan. Saya pemilik